pembahasan yang keempat maka kita masuk pada pembahasan yang kelima qala al mas'alatul khamisah ma yujibuhul haid hal-hal yang diwajibkan oleh haid hal-hal yang seorang wajib melakukannya ini seorang wanita dia wajib melakukan amalan-amalan tersebut ketika haid. <clears throat> Al-awwal yujibu al-ghusla liqaulihi sallallahu alaihi wasallam da'i salata qadra al-ayyami allati kunta tahidina fiha ثم اغتسلي wa Yang pertama dari kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wanita haid yaitu wajib baginya untuk mandi. berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Da'is salah Tinggalkan salat Qadr al ayyam lati kunta tahidina fiha Selama hari-hari yang biasa kamu haid padanya Tinggalkan salat selama hari-hari yang sudah biasa kamu mengalami haid padanya. Jadi engkau tinggalkan salat di masa-masa tersebut. <clears throat> Tsumma tasili wa kemudian mandi dan salat. Tentunya yang dimaksud dengan mandi sini adalah mandi janabah, mandi bersih. Ketika seorang wanita haid telah suci dan bersih, maka wajib bagi dia untuk mandi. Wajib hukumnya mandi. Tidak boleh menunda dengan sengaja. <clears throat> tidak boleh menunda dengan sengaja tanpa udur, tidak boleh. Berdosa dia. Kenapa? Karena dia harus beribadah. Harus menunaikan ibadah. Di antaranya salah ketika dia suci sebelum terbenamnya matahari maka ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan salat al-asar. <clears throat> salat asar. Sehingga wajib bagi seorang wanita haid untuk segera mandi ketika dia telah bersih. Dan tanda bersihnya yaitu ketika darah telah berhenti dan tempat keluar darah telah kering dari darah telah kering dan diantara tanda yang berikutnya disebutkan oleh para ulama yaitu keluarnya cairan putih Kemudian yang kedua al-bulugh لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ يعني آه Naam yang mewajibkan seorang wanita atau menjadikan seorang wanita haid wanita yang tertimpa haid dia termasuk ahli taklif termasuk dari ahli taklif yaitu ketika dia telah wanita tersebut telah baligh dan seorang wanita yang tertimpa haid, terkena haid itu sebagai tanda dia telah baligha dan dia telah terkena kewajiban-kewajiban syariat. Wajib baginya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban syariat di antaranya salat dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar Allah tabaraka wa taala tidaklah menerima salat seorang haid, seorang wanita haid. Artinya seorang wanita yang telah balighah, telah sampai masa buluh. Dan di antara tanda yang sangat kuat, tanda yang sangat nampak menunjukkan seorang wanita telah balighah yaitu al haid dia telah mengalami haid. Faqad aujaba 'alaiha as-sitrah bihusulil haid dan telah diwajibkan bagi seorang wanita yang telah haid diwajibkan bagi dia uh, naam menutup dirinya dengan adanya haid yakni seorang wanita yang telah haid wajib baginya untuk menutup dirinya yakni berhijab berhijab Padahal ini menunjukkan bahwasanya anak taklif bahwasanya taklif pembebanan syariat kewajiban-kewajiban syariat itu berlaku bagi seorang wanita ketika dia telah balik dan masa baliknya itu terjadi ketika wanita tersebut telah mengalami haid. Nah, artinya dengan haid itu seorang wanita telah sampai balik, telah masuk usia balik, yang dengannya dia terkena kewajiban kewajiban syariat. Paham sampai di sini? Nah, ini. Ini ma yujibuhu al haid. Dengan haid itu mewajibkan seorang untuk mengamalkan dan menunaikan syariat Islam. Syariat Islam dengan haid. Kenapa? Karena dengan itu dia telah balighah. Kemudian yang ketiga al-i'tidad bihi. Al-i'tidad bihi. I'tidad itu maknanya me, eh, naam me, melalui atau menjalani masa iddah. Menjalani masa iddah dengan al-haid, dengan hitungan haid fataqdi al-iddata fi haqqil mutallaqah wa nahwiha bil haidhi liman kanat tahidhu seorang wanita yang dia uh, diceraikan mutallaqah atau yang ditinggal mati oleh suaminya maka dia menyelesaikan masa idahnya, menjalani masa idahnya dengan hitungan haid lima kanat tahid bagi seorang wanita yang sudah haid. Bagi seorang wanita yang telah mengalami haid. Karena terkadang juga mungkin ada yang menikah belum haid. Mungkin terjadi. Sehingga nah ketika dia ditolak diceraikan dalam keadaan belum haid, maka ini lain. Namun ketika wanita tersebut telah haid dan mayoritasnya demikian, seorang wanita ketika menikah itu rata-ratanya mayoritasnya sudah haid, maka dia menjalani masa iddah. Masa iddahnya karena cerai atau karena ditinggal mati suaminya dengan hitungan al-haid. Ya, hitungan haid لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء Dan wanita-wanita yang diceraikan mereka tarabbas nabi anfusihinna yakni mereka menahan diri mereka menahan diri untuk apa? Untuk melakukan barakallahu fikum hal-hal yang dilarang ketika masa iddah berhias ya keluar dari rumahnya, sering keluar. Uh, kemudian juga Naam dilamar, menerima, menerima lamaran, menerima lamaran tidak boleh. Nah, ah, ini hal-hal yang dilarang. Sehingga wanita-wanita yang telah ditalak, dia tinggal di rumahnya, menahan dirinya, Nam selama salah satu kuru, tiga kali kuru, tiga kali kuru yakni salasa haidin. Salasa kuru di sini maknanya tiga kali haid. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang makna al-qur'u di sini. Ada yang menyatakan haid, ada yang menyatakan at-tuhur, yakni tiga kali suci, ada yang menyatakan tiga kali haid. Hitungannya haid ketika haid sekali, dua kali, tiga kali. Maka selesai masa iddah. Namun ada yang menyatakan ketika suci, sekali suci, dua kali, tiga kali selesai masa iddah. <clears throat> Khilaf wallahu alam bisawab yang rajih apa yang disebutkan di sini yaitu tiga kali haid, tiga kali haid. Kemudian yang keempat al-hukmu bi bara'ati rahim fil i'tidadi bil haid enam hukum menetapkan hukum tentang pembersihan rahim, baraatir rahim, pembersihan rahim dengan atau di masa i'tidad, di masa iddah ketika seorang menjalani masa iddah maka dia dihukumi bosnya rahimnya bersih belum dibuahkan dengan apa dengan haid. Kalau dia haid sekali ya dua kali berarti wanita ini tidak hamil. Sekali aja dia haid. <clears throat> Ketika menjalani masa idahnya dia haid. Berarti wanita ini suci, rahimnya bersih dari pembuahan. Iya, rahimnya bersih dari apa? Dari pembuahan. Nah, ini jelas sudah. Iya. Ketika seorang wanita haid berarti dia tidak hamil. Ya. ha kata Ini hukum yang wajib ditetapkan ya ketika eh, terkait dengan haid. Hukum-hukum yang wajib ditetapkan ketika terkait dengan haid. Barakallahu fikum. Kemudian tanbih disebutkan tanbih di sini sebuah peringatan dan perhatian penting untuk diperhatikan. ida tahurat al-haidu awin nufasa'u qabla ghurubi syams lazimaha an tusalliya adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yaum. Ini penting untuk diperhatikan. Jika seorang wanita haid dia telah suci atau seorang wanita yang nifas telah suci sebelum terbenamnya matahari maka lazim bagi dia wajib bagi dia untuk menunaikan sholat zuhur dan sholat asar di hari itu. Jadi dia melakukan sholat zuhur dan asar. Zuhur ya empat rakaat, kemudian setelah itu asar empat rakaat. Waman tahurat minhuma qabla tulu'il fajri lazimah an tusalli al-maghriba wal isya min hadhihi al-lailah. Dan juga siapa yang suci dari keduanya, yaitu dari wanita haid atau nifas, sebelum terbitnya fajar, ya fajar subuh, sebelum masuk waktu subuh, maka lazim bagi dia untuk menunaikan sholat maghrib dan sholatul isya dari malam tersebut. Lianna waktu salati al thaniyah waktu waktu lis salati al-ula karena waktu salat yang pertama karena waktu salat yang kedua itulah waktu salat yang pertama ya di malam itu ya di malam itu nah artinya waktu salat uh, eh, isya ya juga itu waktu salatnya maghrib di malam tersebut malam itu adalah malam yang dilakukan sholat maghrib dan sholat isya sehingga dilakukan dua-duanya maghrib isya demikian pula zuhur dan asar di waktu siang dan waktu malam fi halil uzur dalam hal kondisi uzur wabihi qala al jumhur dan ini adalah pendapat jumhur al ulama Malik wa Syafi'i wa Ahmad pendapat al Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian pembahasan yang berikutnya Al-mas'alatus sadisa, pembahasan yang keenam, aqallun nifas wa aktsaruhu. Aqallun nifas wa aktsaruhu. Pembahasan yang terkait dengan Eh, masa batasan dari haid dan nifas atau disebutkan di sini masa nifas. Masa nifas yang cepat dan lambat, masa paling minimnya dan maksimalnya. Minimalnya berapa hari, maksimalnya berapa hari. Ini pembahasannya. yakni berapa lama jarak waktu nifas dan berapa lama jarak waktu pendek dan waktu yang paling panjang dari an-nifas. Qala la hadda li aqallin nifas. La hadda li aqalli an-nifas li'annahu lam yarid fihi tahdidun. Disebutkan di sini tidak ada batasan minimalnya waktu nifas. Paling sedikit waktu nifas tidak ada batasannya. Barakallahu fikum. Li'annahu lam yarid fi tahdid karena tidak ada pembatasan, penentuan ya, tahdid yakni pembatasan dan penentuan waktu tidak disebutkan dalam hadis, dalam nas. Waktu minimalnya misalnya sepekan atau lima hari atau tiga hari tidak disebutkan di dalam nas. Baik ayat atau ataukah hadis. Faruji'a fihi ilal wujud, maka dikembalikan kepada al wujud. Ya, kenyataan. Ya, realita, fakta yang ada. Bagaimana ya kejadiannya, yang ada, yang terlihat, yang terjadi apa? Dilihat. Kalau naam dalam waktu uh, sepekan berhenti hilang tidak ada tanda-tanda nifas lagi darah berhenti ya maka sudah berarti selesai nifas. Nah, Faruji'a fihi ilal wujud wa qad wajada aw wujida qalilan wa kathiran. Dan terkadang didapati sedikit atau banyak ketika nifas. Sedikit atau banyak ketika nifas. Wa aktsaruhu arba'una yauman dan paling lama dari masa nifas adalah 40 hari. Demikian yang disebutkan di sini paling lama masa an-nifas yaitu 40 hari. Qala Tirmizi kemudian disebutkan pernyataan al-Imam at tirmizi Al-Imam at tirmizi yaitu Imam Muhammad bin Isa Abu Isa at tirmizi rahimahallahu taala sahibu sunan. Ajma'a ahlul ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna nufasa'a tada'u salata arba'ina yawman illa an tara tuhra qabla dhalika fataghtasilu wa tusalli Sebelum itu perlu untuk kita ketahui tentang nifas dan sudah kita lewati nifas adalah darah yang keluar ketika melahirkan atau setelah melahirkan. Ketika melahirkan itu proses ya, proses kontraksi ya, pembukaan-pembukaan, kemudian sudah ya keluar terbuka kemudian darah keluar. Maka disitulah waktu nifas. Atau setelah proses kelahiran sempurna lahir, setelah itu darah keluar, maka itulah yang dikatakan darah nifas. Saat itulah seorang wanita tidak sholat, tidak puasa dan melakukan amalan-amalan yang memang tidak diper, uh, meninggalkan amalan-amalan yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya mudah al-akhir awil akthar batasan waktu yang paling lama dari masa nifas yaitu 40 hari. At-Tirmidzi rahimahullah, Imam Tirmidzi menyatakan telah sepakat berijma para ulama ahlul ilm dari sahabat Nabi, ya, dari generasi sahabat Nabi dan wa ba'dahum dan para a'immah ulama-ulama setelah masa sahabat generasi sahabat bahwa wanita-wanita nifas mereka meninggalkan sholat tidak menunaikan sholat tidak melakukan sholat selama 40 hari batas batas akhirnya kecuali jika mereka melihat at-tuhra kecuali mereka melihat suci artinya mendapati sudah suci bersih sebelum 40 hari maka hendaklah wanita tersebut dia mandi dan sholat ini pernyataan At-Tirmidzi wali hadis Ummi Salamah dan berdasarkan hadis Ummi Salamah kanat nufasa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dahulu wanita-wanita nifas di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tajlis. Artinya mereka duduk diam tidak melakukan salat, tidak berpuasa selama 40 hari. Selama 40 hari. Baik. Kita kembali kepada pernyataan At-Tirmizi. At-Tirmizi menyatakan ajma'a ahlul ilm min asmin ashabin nabi wa man ba'dahum. Telah terjadi kesepakatan ijma para ulama dari generasi sahabat dan enam ulama setelahnya. Barakallahu fikum. Adapun generasi sahabat pada naam, kita katakan iya. Adapun setelahnya maka terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Sehingga pernyataan Tirmidzi perlu ditinjau ulang rahimahallahu taala karena ternyata ada khilaf perbedaan pendapat yang masyhur ya, dalam masalah ini dalam masalah batas akhir atau kapan batas terakhir ya waktu atau lamanya waktu nifas ya kapan lamanya seorang wanita mengalami nifas ya batasan akhirnya sampai kapan Disebutkan oleh para ulama sekian banyak pendapat, bahkan disebutkan ada tujuh pendapat. Ada yang menyatakan 40 hari, ada yang menyatakan 50 hari, ada yang menyatakan 60 hari, ada yang menyatakan 70 hari. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. <clears throat> nah, namun pendapat ini, pendapat yang menyatakan 40 hari itu adalah batas terakhir seorang wanita mengalami nifas, ini adalah pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur dari generasi sahabat dan para imbah setelahnya. Akan tapi perlu kita ingat bosnya di sini terjadi khilaf tentang batas akhirnya seorang wanita mengalami nifas. Dan hadis yang disebutkan di sini hadis Ummu Salamah. Hadis ini didoifkan oleh para ulama. Di antaranya di masa ini adalah hadis. Al-Albani rahimahullahu taala karena di dalam sanatnya ada seorang rawiyah, seorang uh, rawiyah wanita ya, muhadditsah yang dikenal dengan Missa au Bissa Dan dia ini seorang yang majhulah. Dalam ilmu hadis, seorang yang majhul itu tidak dikenal, diketahui. Jadi dari mana belajar, di mana gurunya siapa, ya tidak diketahui majhul sehingga hadisnya dhaif ya itulah para ulama mereka benar-benar mencermati hadis dan meneliti hadis menyaring hadis-hadis Nabi dilihat rawi-rawinya satu persatu dari mana orang ini belajar di mana siapa gurunya ya apakah dia pernah bertemu dengan guru ini dan mengambil hadis darinya ataukah tidak nah ini ternyata ada di dalamnya seorang yang majhulah bisa au misah. Sehingga hadis ini hadis yang daif. Hadis yang daif. Walaupun sebagian ulama menyatakan hadis ini hadis yang hasan karena ada beberapa syawahid. Beberapa syawahid itu adalah ada hadis-hadis pendukung. Ya, hadis ini daif tapi tidak daif sekali, tidak lemah sekali. Sehingga mereka menyebutkan ada hadis Jabir, ada hadis Anas yang juga daif, padanya ada kelemahan sehingga saling mendukung naik derajatnya menjadi hasan, hadis yang hasan. Hasan di ghairihi. Wallahu alam bisawab. Namun sebagian ulama menyatakan hadis ini hadis yang dhaif. Sementara pendapat yang lain menyatakan bahwasannya tidak ada batas waktunya terkait dengan masa nifas. Tidak ada batasannya. Bisa 40 hari dan itu yang normal dan bisa lebih dari 40 hari semuanya itu kembali kepada al-wujud. Insyaallah taala kita akan menyebutkan beberapa penjelasan tambahan terkait dengan permasalahan ini dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.